Masya Allah. Bagaimana tips mengatasi futur, Ustaz? Futur itu sudah loyo semangatnya. Nah, nggak punya semangat lagi untuk beramal, nggak punya lagi semangat untuk berislam. Nama ikhwan. Yang namanya futur ini sesuatu yang pasti akan menimpa setiap orang. Terus mengatakan dalam sabdanya, "Likulli amalin syirrah walikulli syirratin fatrah." Setiap amal ada masa-masa semangat. Setiap masa-masa semangat ada masa-masa jenuh. Futur. Maka Rasul memberikan bimbingannya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqadih tada. Barang siapa yang masa futurnya, masa jenuhnya masih kepada sunnahku, maka sungguh dia mendapatkan hidayah taufik. Waman kanat fatratuhu ila ghairi thalika faqad halak. Namun barang siapa yang futurnya jenuhnya tadi menuju kepada selain sunnahku. Maka dia akan binasa. Futur terjerumus dalam perkara maksiat. Binasa. Futur terjatuh dalam perkara penyimpangan-penyimpangan binah Binasa. Sehingga sefutur apapun, sejenuh apapun tetap harus di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu Tipsnya bagaimana? Tipsnya barakallahu fikum yang pertama ialah at-tafannun wa tanawwu' fil amal. Variasi dalam beramal. Dalam beramal soleh. Jangan monoton itu itu terus jenuh ya ikhwan. Hah? Barakallahu fikum. Lagi semangat puasa, puasa terus. Yang lainnya enggak. Loyo ya ikhwan. Hah? Barakallahu fikum. Ada kalanya memang uh, eh, uh, eh, rutinitas ya ikhwan ha, lagi punya planning untuk menghafal Quran, baca quran menghafal, tahu-tahu jenuh. Maka diupayakan yang namanya tanawu' fil amal, varian dalam berkala amal. Ah, ada baca Al-Qur'annya, ada sholatnya, ada puasanya, ada sedekahnya, ada ininya, ada itunya. Ketika antum jenuh di sebuah amal, antum pindah kepada amal yang lain yang termasuk amal saleh yang menyemangati antum. Hmm? jenuh menghafal Al-Quran. Taruh sebentar, tayyib, diganti membaca buku-buku yang lain yang bermanfaat, terutama buku-buku tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah para sahabat, para tabiin atau tabiin, sejarah para ulama Islam. Tayyib. Yang kedua, dengan cara mendatangi profil sosok-sosok profil tokoh-tokoh yang bisa membuat hati kita tegar kembali. Nah, dari kalangan para ulama, para masyayikh, para ustadz, para dai, orang-orang yang, yang yang telah tua, yang dikenal selama ini tegar, kokoh keislamannya dan bagus memberikan semacam petuah-petuah wasiat-wasiat menyemangati orang-orang lain yang mengalami masa-masa jenuh. Itu dilakukan oleh para ulama kita. Disebutkan dalam terjemah Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala beliau mengatakan tentang pentingnya sosok-sosok tokoh-tokoh alim ulama para ustadz-ustadz para dai-dai yang betul-betul bisa membuat semangat kembali kaum muslimin. Beliau mengatakan kami, beliau dan teman-teman yang lain pada masa itu, kalau kondisi kami sedang jenuh, Sempit dadanya, sumpek hatinya. Nah, dunia terasa sempit padahal seluas luas sekali kayak gini. Hanya sumpek, suntuk. Kami mendatangi majelisnya Syekhul Islam rahimahullah. Begitu kita datang ke tempatnya beliau semata-mata memandang beliau, mendengarkan petuah-petuah beliau, wasiat-wasiat beliau langsung plong yang tadinya sumpek, suntuk, buntu tiba-tiba berubah menjadi plong. Dada kita menjadi tenang, plong, semangat kembali. Barakallahu fikum. Itu pentingnya ziaratul masyayikh wal ulama, menziarahi para masyayikh dan para ulama, menziarahi para uh, ah, duat ila Allah, para asatidz. Barakallahu fikum untuk mendapatkan Eh, petua-petua ujangan-ujangan segala macam rohani yang menyemangatkan kita kembali. Barakallahu fikum. Yang ketiga barakallahu fikum ialah bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, yang punya semangat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Nah, nanti antum insya Allah akan ketularan semangatnya tadi. Barakallahu fikum. Lagi jenuh, lagi suntuk. Aduh, adalah. Jangan kemana-mana. Datang aja kepada ikhwan-ikhwan, teman-teman yang yang dikenal bagus dan soleh. mudah sama mereka, bergaul dengan mereka, kemana-mana sama mereka. Gitu. Nanti Allah akan diingatkan selalu akan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Memiliki loyo suntukun. Ya Allah ya hikm. Ayo, panggil mana? Ayo, taklim. Ya Allah, ya Allah, sudah kita orang. Diajak. Karena akhirnya tersemangati sebagaimana mereka. Dan yang ketiga yang yang, yang berikutnya ya, ikhwan memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jal untuk menghilangkan kejenuhan kepada kita dan memberikan semangat kepada kita semua. Sedikit pun jangan sampai mengobati kejenuhan dengan dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Nah, ini saya jawab dikarenakan ada beritanya terkait dengan gerhana. Bagaimana hukumnya sholat gerhana? Para ulama ada ikhtilaf. Mayoritas ulama kita berpendapat sholat gerhana baik itu matahari ataupun bulan hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Sebagian fuqaha mengatakan wajib bagi yang nggak punya uzur. <clears throat> Baik. Bagaimana kalau gerhana terjadi tidak di daerah kita, di daerah luar kita, tapi dalam sebuah negeri? Nama Iwan. Jawabannya para kalafikum. Ketika Rasulullah SAW di zaman beliau mengalami gerhana matahari, beliau memberikan sabdanya, bimbingannya kepada para sahabat ketika itu tentu merupakan bimbingan untuk seluruh umatnya. Beliau mengatakan dalam sebagian lafadznya, "Faidha ra'aitumuhu fafza'u ila salat." Itu ketika beliau khutbah selesai salat beliau berkhutbah dan dari si khutbah mengatakan demikian. "Faidha ra'aitumuhu," kalau kamu melihat dan menyaksikan gerhana, fafza'u ila salat. Hendaklah kamu bergegas segera mengerjakan salat gerhana. Di sini diambil oleh para ulama kita dan para fuqaha kita yang namanya gerhana, sholat gerhana itu terkait dengan ru'yat. Ra'aitumuhu, kamu lihat itu gerhana. Bukan ru'yat hilal. Itu Ramadan, Syawal. Ini ru'yat kusuf wal khusuf. Menyaksikan langsung gerhananya. Sehingga syariat sholat gerhana itu hanya ditujukan kepada kaum muslimin yang melihat gerhana. Misalkan kok warga Banyumas nah dan sekitarnya apa singkatannya? Hah? Bar Barling Mas cakep. Oh, cakep-cakep orangnya. Uh, gitu ya, ada cakep-cakepnya gitu ya. Uh, Kelihatan, nampak matahari gerhana langsung ke masjid. Langsung ke masjid kerjakan sholat gerhana dengan kefir yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Khutbah setelah itu belum juga hilang. Banyak istighfar, banyak sodakoh, banyak membesarkan budak, banyak berpikir sampai gerhananya hilang. Dikir saya tidak kelihatan. Ya sudah, tidak ada sholat gerhana, tidak kelihatan. Paham misalnya ya? Uh -uh. Gerhana enggak ya? mendung kayak gini. Nah, misalnya ya? Mendung ini. Cuaca nggak cerah, mendung. Mendung. Gerhana nggak ya kok khobarnya hari ini gerhana, tapi kok nggak kelihatan mendung kayak gini, maka dikatakan Anda tidak melihat gerhana. Anda tidak disyariatkan untuk sholat gerhana. Demikian fatwa dari para masyayikh kita, para ulama kita terkait dengan masalah ini. Paham misalnya ya? Sehingga hanya untuk yang menyaksikan langsung gerhananya. Baik gerhana bulan atau gerhana matahari. Kan diinformasikan eh, hari Rebu, ya. Hari Rebu tanggal 9 Maret akan terjadi yang namanya gerhana matahari. Tunggu aja. Kalau ternyata kelihatan di Banyumas, langsung sholat. Jangan mengatakan langsung grup WA, gerhana, gerhana, gerhana gitu. Nyak grup WA-nya anggotanya di Gresik, saya. Di gerhana <laughs> Antum yang sholat, saya nggak sholat. Atau kebalikannya, di wilayah timur kelihatan, tengah ada kelihatan, timur yang sholat. lagi. Atau kelihatan di mana? Di Papua sana. Ya orang Papua sana yang sholat. Nah, kelihatan di mana? Belitung sana. Nah, ya yang antum ke Belitung sana. Nah, yang di Belitung yang mengerjakan sholat. Paham misalnya ya? Walaupun satu negeri, bahkan mungkin walaupun satu wilayah Barakallahu fikum. Tentu ada hikmah tersendiri dari Allah Azza wa Jal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan gerhana untuk sebagian hamba dan tidak bagi hamba-hamba yang lain. Faham Allah ya? Beda dengan informasi masuknya Ramadan. Satu melihat hilal berlaku untuk yang lain dikarenakan terkait dengan ibadah puasa. Yang puasa tidak hanya orang Banyumas, yang namanya puasa untuk seluruh dunia. Barakallahu Paham ya salah ya? Beda ya. ya. Hada mafhumun Allah taala. <clears throat> Apakah wanita mendapatkan pahala 27 derajat seperti laki-laki ketika sholat di rumah? Insya Allah. Kita mengatakan insya Allah. Karena Rasulullah SAW mengatakan salatnya wanita di kamar-kamar mereka itu lebih afdal. Barakallahu fikum. Nah, kata-kata afdal itu besar pahalanya ya, Ikhwan. Enggak disebutkan angkanya berarti besar banget gitu loh ya, Ikhwan. Barakallahu fikum. Nah, insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar dikarenakan itu lebih afdal bagi mereka. Semakin tertutup, semakin afdal. Allahu a'lam bis-shawab. Masya Allah. Bagaimana apabila pemimpin sebuah kota adalah orang kafir? Apakah masyarakatnya wajib taat kepada pemimpin tersebut? Jawabannya, Barakalafikum ketika muslimin mampu untuk menyampaikan kepada pihak yang terkait untuk mengganti penguasa tadi dengan yang muslim, lakukan. Ini langkah pertama. Apakah mungkin di Indonesia ya Pak? Tidak mungkin. Paham misalnya ya? Tidak mungkin. Artinya berarti muslimin pasrah di sini Evan. Tidak mungkin mengajukan ke pihak mana gitu. Tolong lesekan yang satu itu. Ganti yang muslim. Tidak mungkin. Ada aturan mainnya di Indonesia ini kan gitu ya. Yang naik ya naik. Nah, untuk bisa lengser itu ada aturan mainnya. Tidak mungkin. Maka di sini barakallahu fikum adalah kita hanya mentaati dia dalam perkara-perkara maslahatun ammah kemaslahatan-kemaslahatan umum masyarakat. Nah, kita meyakini dia sebagai orang kafir tetap. Baik, terkait dengan masalah agama kita, kita mengundang kebersihan agama kita. Terkait dengan masalah e, kemasyarakatan, kita mentaati dalam perkara-perkara yang bermaslahat secara umum untuk masyarakat secara umum pula warahmatullahi Dan tidak mungkin untuk menggulingkan kekuasaan dia. Nah, Barakallahu tidak mungkin dikarenakan tidak mungkin ada kekuatan yang bisa untuk itu. Lebih banyak kemodorotan daripada kemaslahatan. Sehingga ya sudah. Antum nikmati hidupnya antum. Terkait dengan dia yakin dia penguasa yang kafir. Nah, Barakallahu dan antum taati hanya dalam perkara-perkara masalah umum saja. Masya Allah. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai slogan Jangan dipenjara para pacar narkoba, tapi direhabilitasi. Ini adalah kelemahan hukum kita. Ini menyebabkan bebasnya peredaran narkoba di Indonesia. Masya Allah. Kok ngerti? Hmm. Bagaimana seharusnya eksekusi para pengedar dan pecandu narkoba? Masya Allah. Dalam bab ini barakallahu fikum terkait dengan masalah urusan peminum khamr, peminum narkoba barakallahu fik. E, kalau menggunakan hukum Islam dicambuk. Barakallahu fikum, dicambuk. mengulangi cambuk, mengulangi cambuk, mengulangi cambuk. Empat kalinya tergantung pemerintah. Diserahkan kepada kebijakan pemerintah. Itu namanya hukum takzir, hukum yang diserahkan kepada pihak pemerintah bagaimana baiknya oleh pihak pemerintah. Barakallahu gitu. Sehingga ya serahkan kepada pihak berwajib. Ketika antum memandang ada cara-cara yang lebih tepat dan lebih efisien, sampaikan aspirasi Anda kepada pihak berwajib. Itu ada jalurnya. Bukan kemudian Anda keluar-keluar sana kemudian membuat kerusuhan dalam negeri dan segala macamnya, menghujat pemerintah dan segala macamnya. Itu cara-caranya para pengecut. Kalau antum memberani memiliki e, ide-ide yang yang bagus, langsung datang kepada wakil rakyat dengan cara baik-baik sampaikan aspirasi kamu, Pak, dalam bab ini kami punya ide gini gini gini gini gini gini gini gini. gini. Terima alhamdulillah, nggak terima Anda sudah menunaikan kewajiban Anda sebagai masyarakat untuk memberikan aspirasi. Masalahnya yang namanya hukum takzir tidak diserahkan kepada masyarakat. Anda nggak dikasih wewenang. Yang dikasih wewenang siapa? Penguasa kita. Masyarakat memberikan masukan tapi dengan jalur yang benar, bukan dengan cara-cara yang salah. itu. Apakah mungkin dieksekusi para pengedar dan pecandunya ini? Mungkin saja kalau pemerintah pemerintah punya kebijakan seperti itu. Barakallah itu. Penguasa semua Nah, penguasa mengatakan wah satu ini harus dieksekusi mati. Ya wis, Ya Allah, bismillah. Ha, Pak polisi yang jangan ragu-ragu. Tembak aja, Pak. Itu dikarenakan hukum syar'i namanya hukum takzir kembali kepada kebijakan pemerintah kita. Dapat pahala insya Allah Pak. Hmm, jangan ragu-ragu. Gimana? Muslim Ustaz. Dia di penjara lagi. Sholat Ustaz. Iya muslim tapi dia pecandu narkoba Pak. Terus gimana? Tembak aja nah pemerintah sudah mengat, mem, apa namanya, memproses dan kebijakannya sikat, sikat, bismillah dapat pahala. Barakallahu Ingat semua kembali kepada kebijakan pemerintah. E, kalau terkait dengan masukan-masukan yang ada, orang-orang semacam itu memang perlu untuk direhabilitasi secara keimanannya. Barakallahu itu. Paham misalnya? ya? Kemudian direhab terkait dengan supaya jangan terbiasa dengan narkoba, dijauhkan. Barakallahu fikum. Besar keimanan. Ketika orang itu punya iman barakallahu fikum, maka al-wazi' al-imani, dorongan iman akan mencegah dia untuk berbuat yang semacam itu. Sehingga perlu didatangkan e, rohaniawan, rohaniawan muslim hmm, untuk memberikan pembinaan kepada mereka dijelaskan tentang efeknya uh, e, Homer narkoba dan segala macamnya dikasih bimbingan Islam ayat hadis sadarkan sisi keimanannya supaya tumbuh begitu dia mengerti perkara yang haram maka dengan sendirinya dia akan jauh dari narkoba barakallahu Allah Wallahu taala alam bisawab. Bisa gudang Allah. Zalimkah orang tua? yang tidak merestui pernikahan anaknya. Bahasanya lagi cari bolo. Jawaban saya dirinci. Kenapa orang tua nggak merestui? Kalau orang tua tidak merestui pernikahan kamu dengan tanpa ada alasan yang syar'i yang dibenarkan, zalim. Dirimu termasuk laki-laki atau wanita yang harus segera menikah. Kalau tidak bahaya ini. Ini tensi tinggi sudah ini. Buatnya sudah luar biasa ini, Ya, Kalau nggak segera, wah bisa bahaya. Tapi antum cari wanita yang solehah atau laki-laki yang soleh, tidak ada masalah. Ternyata orang tua tidak merestui alasannya dikarenakan terkait dengan apalah apalah ada tuduhan laki-lakinya teroris lah apalah segala macam padahal tidak ada masalah apa-apa tidak ada udur syari maka orang tua tidak menzalimi anda ketika orang tua menzalimi anda jangan dibalas dengan kezaliman juga itulah perjuangan anda mendapatkan mendapatkan mau bahasa yang sini bahasa yang biasa ya kan perjuangan anda untuk mendapatkan cintanya okay. Caranya bagaimana? Jinakkan orang tua antum. Jinakkan calon mertuanya antum tadi. Jadi prosesnya agak panjang di sini. Nah, yang putri, yang dari pihak perempuan terkait dengan orang tuanya, ini mertuanya, dijinakkan, dijelaskan eh, bahwasanya apa yang dikhawatirkan itu tidak ada. Jelaskan prinsipnya kamu, bagaimana ideologinya kamu, bagaimana manhajnya kamu, bagaimana sikap kamu kepada pemerintah dan segala macam, bagaimana akidah kamu terkait dengan masalah jihad. Terangkan dengan cara yang bagus sampai orang tua tadi paham. Oh, lain tadi. Nji Pak. Benten. Coba Bapak e, nikahkan putri Bapak dengan saya. Dijamin tidak bakal saya ajak berontak. Nah, dapat alhamdulillah. Iyalah. Barakallah itu. Faham insyaallah ya? Tapi kalau alasannya syar'i, antumnya yang harus berbenah diri. Barakallah itu. Faham insyaallah ya? Mm -mm. Wallahu ta'ala alam <clears throat> golongan yang selamat dari api neraka. Ustadz, apa makna selamat dari api neraka? Apakah satu golongan ini tidak terkena siksa Allah Ta'ala sedikit pun? Artinya mereka masuk ke dalam surga dengan aman? Insya Allah. Karena Rasul yang memberikan janji. Kulluhum finnar illa wahida. Tapi syaratnya berat. Syaratnya berat. Harus betul-betul di atas bimbingan Rasul dan para sahabatnya itu berat dikarenakan itu semua mencakup aspek kehidupan kita. Tidak gampang ya Akidahnya, ibadahnya, eh, muamalah, akhlak, adab, semuanya sesuai dengan bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Tidak gampang jadi ahlul jannah itu. Hah? Eh, setengah mati perjuangannya. Itulah perjuangan kita selama ini. Eh, dan semua kaum muslim wajib berjuang untuk berislam di atas sunnah Rasul. Ketika prinsip kita sudah lurus, betul-betul sudah benar, kita punya akidah, punya prinsip, tinggal kita beramal sebanyak-banyaknya. Ketika ada dosa banyak tobat banyak istighfar, insyaallah taala akan mendapatkan fadilah tadi. Kalaupun masih memiliki dosa, insyaallah akan diampuni oleh Allah azza wajalla. Barakallahu fikum. Sehingga masuk surga dengan aman insyaallah. Nah, makanya yang semangat untuk mengejar yang satu itu. Kalau dibalik, nah yang tadi itu Ustaz, yang diancam dengan neraka, abadi enggak dalam neraka? Jawabannya ya, kawan. Yang diancam tadi dalam 72 dalam neraka itu abadi nggak dalam neraka? Jawabannya? Jawabannya tidak, dikarenakan mereka adalah kaum muslimin. Yang namanya muslim selama dia gak kafir tidak bakal abadi dalam neraka. Nah, dia diadab untuk membersihkan dosa-dosanya, penyimpangan-penyimpangannya bersih baru kemudian dimasukkan dalam surga. Jangan mengatakan ujung-ujungnya kan juga surga, Ustaz. Ya sesat-sesat sedikit apa-apa lah. La haula wala quwata illa billah. Lah kalau masuk penjara Banyu masih mending. Lah ya ini neraka ya ikhwan. Allahumma musta'an. Satu celupan saja sangat mengerikan. Yang disebutkan dalam sebuah hadis didatangkan seseorang yang selamat di dunia selalu dalam kenikmatan yang luar biasa, tidak pernah merasakan sengsara sedikit pun dimasukkan dalam neraka, dicelup sekali celup dalam neraka dientaskan lagi. Ditanya, apa kamu pernah mendapati sebuah kenikmatan? Wallah, saya tidak pernah merasakan nikmat sedikit pun. Padahal selama ini nikmat terus. Langsung hilang semua itu kenikmatan. Sekali celup. Nah ini, tidak cuma sekali celup. di situ ya dalam neraka jahanam naudzubillah min dzalik. Dan juga ingat yang namanya penyimpangan-penyimpangan bid'ah itu pintu menuju kekufuran. Itu yang sangat berbahaya. Tambah disadari dia telah kafir, kita nggak tahu. Ya, bayang tenang, surga surga, nggak apa-apa lah sedikit-sedikit neraka, surga surga. Ternyata lah, lah kadar Allah semakin parah penyimpangannya, parah-parah dia kafir di sisi Allah, kita nggak tahu. Ternyata begitu di dalam e, eh, masuk Yaumul kiamat ternyata dimasukkan dalam neraka selama-lamanya surga surga neraka. Barakallahu fikum. Sehingga jangan merasa aman dari yang namanya adabnya Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Fasad ada ustadz yang berkata bahwa duduk iftirash pada salat salat dua rakaat, salat sunnah, salat subuh. Katanya orang itu baca hadisnya belum selesai. ya betul tawarok duduknya itu. Waduh. Nah, kalau boleh saya komentar, ustadz ini nggak paham fikih khilaf. Dan memahami fikih khilaf di kalangan para ulama. Tidak sepantasnya mengatakan semacam itu. Ini permasalahan di diikhtilafkan oleh para ulama semenjak zaman dahulu kala ikhtilaf yang sangat masyhur ketika salat yang hanya punya satu tasyahud sekali lagi, salat yang hanya punya satu tasyahud. Mungkin satu rakaat seperti witir satu rakaat. Mungkin dua rakaat kayak salat sunnah, subuh, Jumat atau tiga rakaat yang witir langsung tiga rakaat sekaligus. Baik, al-muhim yang hanya punya satu tasyahud. Ini ikhtilaf. Ada yang mengatakan duduknya iftiros kayak tasyahud awal. Ada yang mengatakan duduknya tawarruk kayak tasyahud kedua. Khilaf panjang dikerahkan para ulama. Maka fikih khilafnya pemahaman kita dalam memahami khilaf semacam ini ikhwan antum kaji pelajari yang roji yang roji kamu amalkan dan toleransi dengan pendapat yang lain tidak boleh ada kata-kata pengingkaran Ah berangkat ya terus hatam ini ku. Ah, belum beres ngajinya. Ya, ngaji ngaji ngaji ngaji. La haula wala quwata illa Ini gini gini gini Kita ketika disebutkan akwal ulama yang punya pendapat seperti itu. La ilaha illallah. Anda katakan, eh, ikhwan yang rajih ini sebatas ilmu yang saya tahu, ini yang rajih. Karena begini begini begini begini begini. Kita amalkan. Ada pun punya pendapat yang kedua, silakan. Itu pendapat sebagai ulama yang lain dan toleransi dalam bab ini. Paham insyaallah ya? Nama ikhwan. Ada sebuah kitab khusus ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul. Mungkin segini ya, Ini kitab khusus membahas tuntas tentang hadis tadi. Dari semua jalurnya, dari semua ah, isnadnya dengan tangan para ulama. Ketika dikaji semua nampak jelas ternyata justru yang rojih pendapat yang mengatakan sholat yang hanya memiliki satu tasyahud itu duduknya iftirash bukan tawarruk. Barakallahu itu Seperti tasyahud pertama. Dan saya nggak mengatakan belum ngaji, enggak. Saya nggak mengatakan begitu. Saya mengatakan toleransi dalam berpendapat selama itu pendapat yang masyhur khilafnya di kalangan para ulama. Itu namanya kedewasaan di dalam memahami khilafnya ulama. Di sini kita bisa mengatakan menghargai perbedaan pendapat. Di sini kita mengatakan kita menghargai perbedaan pendapat. Barakallahu fikum. Uh, setengah tiga. Masih lama ya asarnya ya? Hah? Jam berapa asarnya? Sampai asar apa sudah? Si, nafas dulu ya, Pak. <coughs> Baik. Apa hukum membayar pajak yang ditetapkan oleh pemerintah? Jawabannya ya kawan, pajak itu diperbolehkan dalam beberapa keadaan. Yang pertama, Apabila yang terkena pajak itu adalah barang-barangnya orang-orang kafir. Nah, dia cukai perpajakan barangnya masuk yang punya orang, kafir kena pajak. Nah, al-muhim terkait dengan orang-orang kafir itu diperbolehkan. Barakalafikum. Yang kedua ialah ketika sebuah pemerintahan sebuah negara itu negara yang miskin negara yang miskin tidak memiliki pemasukan. Apa bahasanya Evan? Nggak memiliki bahasanya gimana? Devisa apa? Masuk itu gimana bahasanya? Pendapatan negara. Al-muhim ah, lah gitu ya, Evan ya. Negara kiri, negara miskin, negara fakir. Yang mau tidak mau untuk supaya negara ini bisa jalan, maka diperlukan yang namanya bantuan rakyatnya, ditetapkan yang namanya pajak dibebankan pada semua rakyatnya. Yang ini boleh bahkan rakyat dianjurkan untuk bertahun untuk membantu membangun negaranya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Indonesia negara kaya. Selain ini barakallahu fikum tidak diperbolehkan yang namanya pajak. Paham insyaallah ya? Masalahnya sudah terjadi, Ustaz kenyataan yang ada di Indonesia ini semua kena pajak. Yang kafir, yang muslim kena pajak semua, Ustaz. Jawabannya, ketika sesuatu itu sudah mulzim, sudah pasti, sudah baku, tidak mungkin terelakkan. Kalau kamu tidak bayar semakin numpuk pajaknya kamu nggak bakal hilang. Maka antum tunaikan kewajiban rakyat membayar pajak terkait dengan dosanya ditanggung pihak yang mewajibkannya. Ya sudah. Paham insyaallah ya? Jadi namanya mimma ta'amu bihil balwa, sesuatu yang tidak terelakkan di kalangan kaum muslim, Nah, bahaya, nah bahaya juga kena, dicatat. Ya, Pak ya. Nah, itu misalkan punya motor, ada pajak motor tiap tahun. Nah, itu nggak bayar, nggak bayar pajak, kami giri. Mudah. Nah, begitu antum anu ada razia, suratnya Pak, loh pajaknya mati, tilang. Jangan salahkan siapa? Siapa? Salah siapa? Ya salahmu dewe. Sampai lima tahun tidak bayar pajak. Sudah, saya mau ganti apa namanya? Nyesenkap gitu ya. Diurus. Dihitung semua. Lo ini nggak bayar lima tahun. Lima tahun per tahunnya sekian plus dendanya sekian. Mengkak ente. Abu kabeh antum. Barakallahu fikum. Eh? Nah, jadilah yang orang yang cerdas gitu ya. Tarik Sudah, bayar pajak sudah selesai urusannya. Nah, barakallah. Supaya antum lebih tenang, lebih tidak tidak bimbang, niatkan sodako untuk pemerintah selesai. Paham misalnya ya? Hmm. Wallahu alam bissawab. Oh. Jangan bagus-bagus tulisannya Ikhwan Harus baca ini <clears throat> Apakah bacaan dalam sholat gerhana dengan suara keras ataukah lirih? Jawabannya dengan suara yang keras. Itu yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Wajah Robiha dan belum mengeraskan bacaannya. Baik itu gerhana matahari atau bulan. Bahkan yang terjadi di zamannya Rasul itu gerhana matahari, bukan bulan. Dikeraskan bacaannya. Dan panjang banget bacanya ya, Sampai disebutkan para sahabat ketika itu yang ikut sholat sampai nah, air itu ditaruh di mukanya. Begini. Saking panjangnya. Jadi kayak orang betul-betul aduh udah lelah letih capeknya pos keringat dingin gitu ya. ya. ya. Ah. Sebagai mereka sampai ada yang nyender di, di, di tembok. Nah, itu saking panjangnya. banyak kan. beliau e, berdiri pertama itu membaca Al-Baqarah. Nah, 287 ayat. Nah, kan ruku sami Allahu liman hamidah baca lagi. Kan gitu ya? Baca lagi. Itu mirip dengan yang pertama tadi. Kemudian rukuknya sama kayak bacaan, sama kayak berdirinya. Jadi berdirinya Al-Baqarah, rukuknya Al-Baqarah, sepanjang baca Al-Baqarah, sujud juga demikian. Ya, sebab bayangkan ekornya. Ya, <laughs> Ini yang kena kena penyakit bagian lambungnya bisa langsung kumat ya Pak. Tapi subhanallah itulah sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semampu mungkin, sepanjang mungkin yang antum mampu, ketika belum juga hilang gerhananya, maka banyak amal yang lain di samping khutbah, eh, istighfar, eh, banyak